بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله kita melangsungkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala bahwa di saat seseorang itu berada dalam kesalahan disitulah doa ahlul batil berani untuk mendekat baik dari kalangan syaitan manusia atau setan al-jin. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa memang al-haq itu kekuatan bersama al-haq sebagaimana kelemahan itu bersama al-batil. Namun dalam pergolakan antara ahlul haq dan ahlul batil تقتضي حكمته سبحانه وتعالى hikmah Allah Azza wa Jalla berkonsekuensi atau konsekuensi dari hikmah Allah ada di dalam ayat wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Itulah hari-hari kata Allah Azza wa Jalla yang kami tukar ganti pada manusia. Terkadang ahlul haq yang menang dan terkadang ahlul batil yang menang. Tapi akhir dari pergolakan ini Allah Azza wa Jalla mengatakan wal akibatu lil muttaqin bahwa ahlul haqlah yang akan menang barakallahu fikum. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya pula wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah berbicara tentang akhir dari pergolakan antara al-haq dan al-batil. Bahwa kebatilan itu pasti akan lenyap. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat surat Al-Anbiya Allah Azza wa Jalla mengatakan bal bil haqqi 'alal batil fayatmaghuhu fa huwa demikianlah kami melempar meletakkan kebenaran itu di atas kebatilan kebenaran itu akan melumatkan kebatilan kata Allah azza wa jalla dan pasti kebatilan itu sirna inilah akhir dari al-haq, perjalanan al-haq bersama al-batil. Dan ini akhir dari perjalanan ahlul ahlul haq dan ahlul batil. Barakallahu fikum. Namun ketika terjadi pergolakan, hikmah Allah Azza wa Jalla menuntut wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Karena kebatilan itu tidak ada kekuatan. Karena ahlul batil itu tidak memiliki kekuatan. Maka ketika ahlul batil ini menghadapi al-haq dan ahlul haq, dia harus menempuh cara-cara yang batil. Untuk menghadapi al-haq. Atau untuk menghadapi ahlul haq. Dia harus menempuh cara-cara yang batil. Wa min tilkumut jalan-jalannya seperti dia siap untuk berdusta. Al-kadhibu barakallahu Dia siap untuk melakukan kedustaan rahimani wa rahimakumullah. Karena dia berada di atas kebatilan. Untuk menghadapi sesuatu yang terang benderang. Tidak punya kesanggupan. Sehingga harus dengan kedustaan barakallahu fikum. Yang kedua, dia harus melakukan makar. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum kufar dan musyrikin. Ketika menghadapi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan dakwatullah azza wa jalla. Berbagai makar yang mereka tempuh. Namun tetap kegagalan pada akhirnya. Mereka juga mencoba untuk mengemas Kebatilan itu seakan-akan hak atau sebaliknya al hak seolah-olah batil. Melalui tadlis barakallahu fikum. Tetap akan gagal. Tetapi ini adalah langkah yang harus mereka tempuh. Di saat menghadapi orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tidak segan-segan ahlul batil itu untuk melakukan pembunuhan terhadap karakter, merendahkan, mencela, menghina, menjatuhkan barakallahu fikum lawan yang berada di atas kebenaran itu itu adalah metode memang dari setan rahimani wa rahimakumullah sebagaimana mereka melakukan ittihamat tudingan tuduhan terhadap imamul anbiya dan imamul rusul sebagai tukang sihir sebagai tukang syair barakallahu fikum sebagai seorang yang majnun dipilih oleh Allah untuk membawa risalah benar-benar tuduhan gila barakallahu fikum namun itu harus mereka tempuh harus mereka lakukan untuk kemudian memenangkan kebatilan padahal Allah azza wa jalla telah berjanji yang salah yang keliru yang batil itu berakhir akan pada dalam kerendahan dan kehinaan barakallahu fikum. Ini yang harus kita pegang. Sehingga di saat seseorang itu berada dalam kesalahan dan kebatilan, maka orang-orang yang jelek, menyimpang, mirip dengan dia akan dikumpulkan oleh Allah Azza Jalla. Akan mendekat barakallahu fikum. Berbeda. Di saat dia memegang prinsip al-haq maka orang yang punya atau pembawa kebatilan tidak akan berani mendekat rahimani wa rahimakumullah. Memang kekuatan itu bersama al-haq. Memang al-izzah kewibawaan, kejayaan dan kemenangan itu bersama al-haq. Bagaimana tidak? Al-haq itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak akan menang di antara nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Haq. Barakallahu fikum. Mari kita langsungkan apa yang beliau tulis. Rawal Imam Ahmad rahimahullah bisanadihi min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala khatta رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل ليست منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum تتقون. diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan sanatnya dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan sebuah garisan dengan tangannya Kemudian beliau mengatakan, ini adalah jalan Allah yang lurus. Dan beliau menggaris garisan dari kanan dan dari kiri. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah jalan-jalan. Tidak ada satu pun dari jalan ini kecuali setan berada dan menyeru di atasnya. Lalu kemudian beliau membacakan firman Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Yang memisahkan kalian. Yang mengeluarkan kalian dari jalan Allah yang lurus tersebut. Itulah wasiat Allah kepada kalian. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wasiat barakallahu fikum. Kapan saja lenyap sebab-sebab keistiqomahan itu. Akan terbuka pintu penyimpangan dan penyelewengan. Tidak hanya itu saja bisa terbuka pintu penyimpangan dan penyelewengan pada diri yang tadi musuh menjauh menjadi mendekat. Baik musuh dari kalangan bangsa jin ataupun dari kalangan bangsa manusia. Kapanpun seseorang keluar dari kelurusan. Kelurusan barakallahu fikum. Maka tidak ada yang akan mengambil dia. Tidak ada yang akan menjadi tentaranya dia atau dia menjadi tentara kecuali tentaranya setan barakallahu fikum hadza awalan ini yang pertama Wathanian yang kedua tarkul habli lishababi alal gharibi minas sigari bihaitsu yuhmiluhu من الصغر بحيث يهمله من يتربى في حجرهم بلا تربية إسلامية حسنة ولا توجيه مفيد بل ولا يسأل أين يغدو ومتى يروح ومن يجالس فكيف يرجى لمن هذا وضعه أن ينشأ على محبة الطاعة وبغض wa salamatil fitrati balilladhi yuntadharu huwal aqsu lillahil amru min qablu wa min ba'du kata beliau yang kedua putusnya tali mengikat para syabab putusnya tali barakallahu fikum tali yang kemudian para syabab bertindak minas mulai dari semenjak kecilnya dikarenakan orang yang melakukan terbiah pada dirinya melalaikan sehingga tidak mengikatnya dengan terbiah islamiyah yang baik tidak diikat dengan arahan-arahan yang berguna dan bermanfaat lepas untuk kemudian melakukan bertindak apapun mulai dari semenjak kecil terdidik, terlatih, terbiasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dunianya dan akhiratnya putus. Yang mendidik tidak lagi punya kepedulian. Barakallahu fikum. Tidak ada arahan-arahan yang bermanfaat buatnya Bahkan dia tidak bertanya kemana perginya, kapan datangnya, siapa teman duduknya. Tidak ada sama sekali. Maka bagaimana akan diharapkan orang yang demikian kondisinya untuk bisa tumbuh berkembang atas cinta kepada ketaatan bagaimana akan diharapkan barakallahu fikum? Bagaimana akan diharapkan dia bisa benci kepada kemaksiatan? Bagaimana akan bisa diharapkan kemudian fitrahnya itu suci? Maka yang akan ditunggu-tunggu adalah sebaliknya. Allah Azza wa Jalla yang punya keputusan sebelum dan sesudahnya. Allah Azza wa Jalla yang akan berbuat barakallahu fikum. Ini yang kedua, yaitu putus hubungan sehingga anak-anak itu tidak lagi mendapatkan perhatian dalam terbiah hasanah, lepas. Dia melakukan apa saja yang dia maukan. Bertindak apa saja yang dia inginkan. Membahayakan dunianya, membahayakan agamanya, tidak ada kepedulian barakallahu fikum sama sekali. Inilah yang akan mencabut. Inilah yang akan menjadikan para syabab menyimpang barakallahu fikum dan tidak istiqamah. Wasalisan yang ketiga. Kata juru rabbal usrati al mahabbatul atifiyah ila taufiri ma yusammaunahu biwasaili tasliyati lisyabab wa tarafihi alaihim dan telah menggeret kepala keluarga kecintaan atifiyah kecintaan yang sangat untuk kemudian memenuhi segala apa yang mereka namakan media-media selingan buat para syabab hidup dalam kemegahan dan kemewahan wa ya laita dhalik min naw'i tasliyatil mubah atau tarfihil makruh karahata tanzih aduhai sekiranya itu berada dalam batas selingan yang boleh saja atau mungkin kemegahan yang sifatnya ya makru makru tanzi barakallahu fikum gair annahu min bawaithil inhiraf tapi yang diperbuat oleh Rabbul Usrah kepala rumah tangga ini baik al-ab atau kemudian al-um adalah hal sebaliknya yang menjadikan memunculkan membangkitkan terjadinya penyelewengan pada sang anak atau para pemuda tersebut. Atau sebab-sebab kerusakan. Ka'alatil lahwil muharramah. Seperti alat-alat yang melalaikan yang haram. Atau film-film yang barakallahu fikum telanjang. Rahimani wa rahimakumullah. Atau wal idman ala mutaba'ati tamthil al habit alladhi yakunu limusyahadatihi aswa al athar fi hayati syabab atau candu untuk mengikuti siaran drama-drama yang rendahan yang tidak ada ketika melihat dan menyaksikannya kecuali memunculkan pengaruh yang sangat jelek dalam kehidupan asyabab para pemuda. Nas'alullah salamat al-afiyah. Rabi'an yang keempat. Ihmalul madrasah. Lishababi. Bahaythu la yutabi' fiha. Fima yata'allaku bil hudur. Wal ghiya. Wal tahsilil ilmi. أو الإهمال وحينئذ يجتمع عليه باعثان من بوائث الانحراف التي تجره إلى حياة التشيب والضياع فيمسي ويصبح من جرائها مفلسا من خير دنياه وآخرته إلا من رحم ربي إن ربي ghafur rahim. Ketidakpedulian madrasah-madrasah lishabab Bihaif dari sisi tidak ada kepedulian untuk memberikan perhatian kepada para syabab yang belajar itu tentang hadirnya, goibnya, bagaimana pencapaian dia dari sisi ilmi atau bagaimana sikap dia melalaikan durus maka di saat itu terhimpunlah pembangkit pembangkit yang akan membangkitkan penyelewengan penyimpangan pada anak-anak tersebut sehingga menggiring dia kepada hidup terlantar, sia-sia. Datang sore hari atau pagi hari, fayumsi wa yusbih min jaraiha muplisan min khairi dunia wa akhirati. Maka dengan kelancangan terjadilah kebangkrutan dari kebaikan dunia dan akhirat. Kecuali Siapa yang dirahmati oleh Rob? Sesungguhnya Robku maha pengampun dan maha penyayang. Ini barakallahu fikum termasuk dari bawaif pendukung dan penopang terjadinya inhirah tidak ada kepedulian terhadap anak didik itu sendiri hadirnya gaibnya bagaimana pencapaian ilminya bagaimana ihmal barakallahu fikum atau adanya ihmal kelalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an sehingga tidak ada kepedulian dan munculnya kelalian itulah yang menjadi dasar terjadinya penyimpangan pada para syabab, para pemuda dan pemudi padahal dia belajar barakallahu fikum sampai kemudian menggeret menjurus kepada kegagalan, kebangkrutan hidupnya di pagi hari, di sore hari, kebangkrutan dari kebaikan dunia dan akhirat illa kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam orang yang mendapatkan taburan rahmatnya. Allahumma amin. Khamisan yang kelima. Tafashil munkarat fil mujtama'i. Alladhi ya'ishu fihi syabab. والبيئة التي يمشي في مناكبها فإن ذلك من بواعث الانحراف Yang kelima adalah menyebarnya kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Yang para syabab itu hidup di tengah-tengahnya. Pada lingkungan yang mereka hidup di atasnya. Ini semua akan menjadi pembangkit. Yang akan menjadi pendorong. Untuk terjadinya penyimpangan pada anak tersebut. “ولا syakka أن ميول الشباب إلى حب الشهوات على اختلاف أنواعها wal إلى أصحابها هو الكثير الغالب” ghalib dan tidak ada keraguan lagi kecenderungan para syabab para pemuda dan pemudi untuk melampiaskan syahwatnya cinta kepada syahwat dengan berbagai ragam bentuknya cenderung kepada mereka-mereka para pengikut syahwat tersebut ini adalah memayoritas ini mayoritas yang terjadi barakallahu fikum. Kecenderungan ada pada syabab tersebut rahimani wa rahimakumullah. Maka fa'abshiru ya ahlas sunnati wal jamaah. Bergembiralah dengan apa yang kita sudah perbuat di dalam dakwah ini. Mewujudkan pendidikan ahlus sunnati wal jamaah barakallahu fikum. Menyiapkan kader-kader di masa yang akan datang. Ini adalah usaha yang sangat besar di tengah-tengah menjamurnya kejahatan dan kemungkaran barakallahu fikum. Al-Imam as rahimahullahu taala disebutkan di saat menjelaskan dan mensyarah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassiku bidinihi bidinihi kal 'alal jamri. Beliau menjelaskan melalui hadis Nabi Ali salatu wassalam akan datang hari dan masa orang yang berpegang dengan sunnah dengan ad-din seperti orang yang memegang bara api kata Rasul alaihi salatu Beliau menjelaskan bahwa di dalam hadis ini ada informasi dari Rasul alaihissalatu Wasallam yaitu mengikisnya sedikitnya al khair dan menjaburnya ashar sedikitnya orang-orang yang mengikuti al khair kebaikan dan banyaknya orang-orang yang mengikuti asyar. Bersamaan dengan sedikitnya kebaikan dan sedikit pengikutnya, maka musuhnya adalah sangat besar. Barakallahu fikum. Nah, nah, dalam kondisi seperti ini, Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan di dalam hidup menitipkan peluang ma'asyiral ikhwah untuk kita masuk dalam perjuangan agamanya membela agamanya barakallahu fikum kita mencoba merintis dakwah ini kita mencoba merintis sebuah perjuangan untuk membela agama Allah Azza wa Jalla dengan mengajak dengan memanggil punya kesiapan untuk mendidik generasi umat rahimani warahimakumullah, Maka betapa asingnya perjuangan engkau. Dan ingat, betapa besar nilai yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tabunglah kebaikan di dalam hidup. Melalui perjuangan yang besar ini, Barakallah fikum, pendidikan yang berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pendidikan yang kita lakukan, kita berupaya menyetop kecenderungan para syabab, kecenderungan para fatat untuk melakukan kebongkaran barakallahu fikum. Bukankah ini adalah perjuangan yang besar? Bukankah ini adalah termasuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla menyingkirkan membersihkan awaik segala yang akan mengganggu perjalanan umat ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlus sunnah, dimanapun engkau berada, engkau telah berjuang yang besar. Sabarkan diri, perbaiki keikhlasan. Allahu Azza wa Jalla akan menurunkan bantuannya. Barakallahu fikum. Wa fil athari inna Allah la ya'jab minasyabab ليس له sabwa. Hadisnya ضعيف, riwayatnya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat heran kepada pemuda yang tidak ada lagi sabwah pada dirinya kecemburuan barakallahu fikum. Riwayatnya lemah. Sadisan yang keenam. Hajrul masajid wa rafdu ijabati muadziniha bisababil ighraq fi sunufil al'ab allati tafutu bisababiha masalihud din meninggalkan rumahnya Allah Azza wa Jalla menjauh dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menolak panggilan para muadzin Disebabkan karena tenggelam dalam berbagai bidang permainan-permainan yang dengan permainan itu luput kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Wa tu'athirul ajilata 'alal ajilah. Bahkan permainan yang menggambarkan mengedepankan urusan dunia daripada urusan akhirat. Wadhalika huwal khusranul mubin. Demikianlah kerugian atau itulah kerugian yang nyata. Wa bisababi syahril arid fil lail alladhi ja'alahu Allah libasan wa sakana wa rahatan lil jismi wan nafsi wal aql wan naumil kathir fil nahar alladhi ja'alahu Allah آية مبشرة ليبتغي ليبتغي العباد فيه فضلا من ربهم ويتقلب في قضاء حوائجهم كما قال عز وجل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ma'asha itulah kerugian yang nyata kata beliau disebabkan karena berkepanjangan di dalam begadang di malam hari. Yang Allah Azza wa Jalla jadikan malam hari itu adalah pakaian. Jadikan malam hari itu selimut atau sakanan tempat tinggal beristirahat jasmani kita, jiwa kita, akal kita. Sebaliknya, tidur yang banyak di siang hari yang Allah jadikan sebagai tanda yang nyata dan terang agar hamba-hamba itu berupaya di siang hari untuk mencari karunia dari Rob mereka untuk berupaya menutupi hawaij kebutuhan-kebutuhan mereka sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kami jadikan malam sebagai selimut kalian ai beristirahat padanya dan kami jadikan siang untuk kalian mencari penghidupan tapi dibalik oleh pemuda tersebut dibalik barakallahu fikum malam untuk bergadang siang untuk tidur wa ala hadat sinfi minasyababi yang tabiku kaul syair wa huwa yasifu rajulan ghayyara fitratallah allati fatara nasa 'alaiha haitsu qala jenis pemuda yang seperti ini benar-benar terbukti ucapan sang penyair barakallahu fikum sama dan dia penyair ini sedang mensifati seseorang yang merubah fitrah Allah Azza wa Jalla yang telah dikitrahi manusia di atasnya. Apa kata dia? ya Yanamu idza mastaiqadhan nasu bid-duha fa in janna laylun fahuwa yaqdhanu harisun. Tidur di saat orang bangun di pagi hari. Jika malam datang, dia bangun dan menjadi penjaga. Wadhaka kamathalil kalbi yasharu lailahu wa illaha subhun fahuwa wasnanun na'is. Itulah permisalan bagikan seekor anjing yang bertebaran di malam hari mencari barakallahu fikum makanan. Ketika pagi harinya dia tertidur ngantuk. Kata sang penyair tersebut barakallahu fikum. Pemuda yang seperti ini ya seperti ini gambaran hidupnya rahimani wa rahimakumullah. Wasabian terakhir kata beliau infisamun la yustata'u radmuhu illa ma Allah terputus. Terputusnya barakallahu fikum yang tidak bisa menyambungnya, menolaknya kecuali apa yang dimaukan dan dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla putus antara anak pemuda yang kedua orang tuanya adalah multazimain bittaqwa wa bainal ibni asyab awil banil al muta'attishin likulli bala'in jadidin putus hubungan antara kedua orang yang konsekuen dengan agamanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla putus hubungan dirinya dengan anaknya dengan putra-putranya yang benar-benar kehausan untuk melakukan perkara-perkara berbahaya yang baru. Putus hubungan antara al-ab yang soleh, al-um yang solehah dengan anaknya min bawa itilin hirab. Ini termasuk dari penopang terjadinya penyelewengan. Wa anak-anak yang sudah putus hubungan dengan bapaknya ini syiarnya hal mim mazid ayo ada tambahan apakah ada tambahan min mutatallabatin nafs jadi dari tuntutan-tuntutan jiwa yang baru fayujibuhum a'da'ullah minal gharbi wasyarqi beliau mengatakan maka musuh-musuh Allah dari arah timur dan baratlah yang akan menjawab. Intaziru wa abshiru bima yurdi kulla syaitanin mari. Tunggu. Mereka akan memberikan jawaban. Orang kafir yang dimaksud berada di timur, berada di barat dan timur akan memberikan jawaban. Tunggu. Bergembiralah kalian. Bergembira dengan sesuatu yang mendatangkan keridoan setan yang tersesat. Bainama syiarul abawain al-multazimain bifadilati taqwa wal harisain ala tarbiyatil abna' على مراد الشرع Islam, Wal Iman wal ihsan. Sementara syiar kedua orang tua yang konsekuen dengan agamanya, dengan keutamaan takwa, dia memiliki semangat untuk tarbiyatul abna. Apa yang dimaksud atau yang dimaukan oleh syariat dengan jalan Islam dan iman serta ihsan. Qala Allah qaulullah tabaraka wa taala ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla yang menentramkan hati. Fadhkuruni azkurkum washkururi wala takfurun. Dan prinsip syiar sang bapak yang multazim dan al-um yang multazimah adalah firman Allah Azza wa Jalla, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian dan berterima kasihlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufuri. Syiar al-ab dan al-um al-multizam al-mutalazmain multazimain adalah firman Allah Azza wa Jalla ولا تتبع الهوى tattabi'il hawa سبيل الله sabilillah الذين ladhina yudhilluna سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. jangan anda mengikuti hawa nafsu yang akan menyesatkan engkau dari jalan Allah azza wa jalla sesungguhnya orang-orang yang telah yadhillun telah tersesat dari jalan Allah bagi mereka azab yang pedih dikarenakan lupanya mereka dengan hari penghisaban. Dan syiar mereka adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya la maradda min Allah ma lakum min malja'in yawma idin wa ma lakum min nakir." Kata Allah Azza wa Jalla, penuhilah panggilan Rabb kalian. Sebelum datangnya hari, tidak ada penolakan buatmu minallahi Azza wa Jalla. Tidak ada perlindungan buat kalian pada hari itu. Dan tidak akan ada pengingkaran dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Syiarnya firman Allah Azza wa Jalla فأما من طغى tagha الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Adapun orang yang telah melampaui batas, mengedepankan kehidupan dunia, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Adapun orang yang takut terhadap keagungan Robnya dan dia menahan diri dari hawa nafsu, maka surgalah tempat kembalinya. Dan yang menjadi syiarnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Siapapun yang takut akan kedudukan Robnya baginya dua kebun. Dan yang menjadi syiarnya pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini bagikan orang asing atau orang yang sedang menelusuri jalan. Wa kauluhu alaihi salatu wassalam dan yang menjadi syiarnya adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat yakni al-maut." Perbanyaklah kalian untuk ingat kepada penghancur kelezatan yang dimaksud adalah kematian barakallahu fikum. Fasyattan ma baina sya'irain wa yabuda ma bainal ittijahai betapa jauhnya di antara dua penyair atau betapa jauhnya di antara dua tujuan sarat musyarriqatun wasirtu wasirta maghriban syattan baina musyarrikin wa mugharribin mugharribah Kata beliau, dia berjalan ke timur, sementara Anda berjalan ke barat. Sungguh sangat berbeda orang yang berjalan ke timur dan orang yang berjalan ke barat. Tidak akan bertemu barakallahu fikum syatan jauh perbedaannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka satu pelajaran yang sangat penting. Bagaimanapun ketakwaan engkau wahai al-ab dan wahai al-um. Menjaga hukum-hukum Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Maka jangan engkau putuskan hidupmu dengan anak engkau. Mungkin engkau sekarang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Anak engkau nakal. Anak engkau maaf-maaf jelek mungkin. Anak engkau tidak memiliki adab. Kendati pun sedemikian jelek di dalam hidupnya. Jangan engkau putuskan hubunganmu dengannya. Maka kalau sudah putus hubungan dengannya, apalagi yang akan bisa diharapkan para fikum. Sang anak yang jelek ini mau mengatakan ab malu karena abinya multazim. Sementara di sana ada ulah dari al-ab yang soleh ini. Dia putuskan hubungan. tak menerima keberadaan anaknya yang jelek ini. Di tengah-tengah mungkin anak-anaknya yang lain adalah soleh dan solehat. Jangan lakukan itu semua. Karena ini akan berbahaya. Akan ada pertanggungjawaban. Belajar dari bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berupaya dengan semaksimal mungkin untuk kemudian menyambung hubungannya dengan anaknya yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala Allah yang memutuskan selesai barakallahu fikum. Mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian itulah yang menjadi pemutusnya rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, bagaimanapun ketakwaan engkau wahai Al-Ab, siap-siap engkau diuji dari anak engkau rahimani wa rahimakumullah. Berlapang dadalah engkau untuk menerima ujian. Ini adalah anak engkau. Di saat engkau berharap kebaikan kepada anak-anak engkau yang telah baik, maka engkau juga jangan pupus harapan untuk mendapatkan kebaikan atau mewujudkan kebaikan pada putra-putri Anda. Mungkin yang banyak melakukan kesalahan di dalam hidup barakallahu fikum. Sabarkan dia. Rangkul dia di dalam hati dan diri engkau. Di dalam cita-cita. Tapi kalau sudah diputuskan, malah petaka barakallahu fikum. Engkau yang akan kena getahnya. Engkau yang akan menyesal di belakang hari. Hafidhani wa hafidhakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita fawaid dari apa yang ditulis oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala dan tentunya saya mohon maaf jika menemukan kesalahan, kekeliruan di dalamnya barakallahu fikum saya mohon maaf sebesar-besarnya wallahu taala alam bisawab wa akhiru da'wana anil hamdulillah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh